Selamat pagi Pak Toto. Eh, tunggu Mbak. Oh silahkan Mbak. Ya, eh, ya saya sepakat dengan larangan KPK untuk memberikan apapun pada hari raya keagamaan karena hal itu cikal bakal dari korupsi saya kira demikian dan juga itu merupakan penghasilan bagi eh, para penjual pasar para penjual itu ada karena ada adanya needs, adanya kebutuhan dan semua bisa mengusahakan apa saja uh, tidak berkecuali pasar Jadi hal itu tidak merupakan hal yang khusus bagi uh, tidak tidak jadinya uh, larangan KPK tadi. Itu satu satu hal yang terjadi karena adanya minat saja. Jadi hal itu sekarang bukan hal yang yang kita pertimbangkan sebagai satu hal yang melembangkan usaha para saya Kira begitu, Pak. Ya, terima kasih. Pak Fandi. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, itu sangat bagus sekali ya jadi memang ya korupsi itu dimulai dari hal-hal kecil seperti itu tatkala diberikan dia ya mulai ada, ada satu tarikan ikatan emosional jadi memang nggak perlu yang pemberian pasal itu dan juga instansi-instansi menolak dan diumumkan langsung di beberapa BUMN sudah lakukan pemerintah juga umumkan langsung karena itulah akar mulai dari yang kecil semakin besar semakin besar kalau masalah tukang parsel menjadi ini ya kan yang dijual buah kapanpun bisa dijual piring atau perlengkapan-perlengkapan kapanpun bisa dijual nggak menjadi masalah itu jadi sangat bagus sekali dan itu eh, tradisi yang terus dilakukan di eh, hari-hari uh, besar keagamaan dan sebagainya terima kasih Pak Prabu Iya, kalau yang namanya korupsi atau koruptor itu kan mental awal kalau di swasta juga kadang kita diberikan tuh hadiah-hadiah kecil tapi tidak mempengaruhi keputusan kita karena kita tahu tuh hanya untuk hari raya doang sebagai tanda penghargaan dan nilainya juga biasanya kan gak besar gak mempengaruhi keputusan jadi sebetulnya kalau nilainya kecil kagak perlu dilarang kalau memang berlebihan kasihnya elektronik atau apa ya malu dong ngasihnya berarti ngongkok tapi kalau makanan-makanan aja mau seberapa mahal sih makanan terima kasih Ya, 633-9160 Pak Bastian. Ya, pagi Pak Sarah. Saya lihat ini sebetulnya kan bukan kebudayaan bangsa Indonesia ya, ini adaptasi aja dari kebudayaan luar. Namun kalau saya lihat ini seperti pembicara sebelumnya bilang ini kan sebetulnya parsel itu angkanya secara rupiah berapa sih? Ah, kadang-kadang pemerintah ini ya, membuat sesuatu hal-hal yang kecil menjadi besar. Memang bagus sih dilakukan、uh, eh, semacam apa pelarangan seperti ini. Tetapi yang diberikan oleh perusahaan itu diam-diam kepada para pejabat, kita tahulah yang di atas itu. Kayak kemarin saya di satu institusi dari polisi ya, saya dengar ya, bagaimana yang di atas itu meminta setoran kepada bawahannya itu coba jadi kadang-kadang di sini eh, pemberantasan korupsi itu nggak jelas eh, apa namanya strukturnya mereka selalu membuat hal-hal yang kecil jadi yang besar nah ini sekali lagi perlu dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal yang besar itu memang besar hal-hal yang kecil jangan dibesar-besarkan terima kasih Pak Joko Ya, selamat pagi Mbak. Ini Silahkan. sih sebetulnya uh, yang namanya korupsi itu, itu semua dari dalam kita. Moral kita tuh ya harus diperbaiki. Jangan cuma pegawai-pegawai aja, semua juga yang duduk-duduk di pemerintahan tuh harus dilihat itu. Yang besar-besar itu di sana Bu, bukan yang di bawah. Kalau masalah makanan mah ya, berapa sih harganya? Coba lihat berapa banyak manusia Indonesia tuh yang tidak makan di Jawa Tengah nih, kita bicara Jawa Tengah bukannya di daerah-daerah terpencil. Makan kita di Jakarta seminggu tiga sehari tiga kali. Mereka seminggu tiga kali dapat beras saja, dapat nasi aja udah bagus, Bu. Sedih kita melihatnya. Mana tuh hati nurani semuanya manusia Indonesia. Itu aja, Bu. Terima kasih. Bagaimana komentar Anda, Bapak Naik? Saya kira saya setuju tuh dengan acara-acara parcel begini, ada akhir tahun, eh, hari raya-hari raya gitu ya nggak apa-apa kali kalau misalnya cuma kasih parcel gitu toh sementara kalau yang lain yang nggak setuju saya kira kalau posisi mereka ada di tempat yang sama juga terima kali ya kalau untuk urusan parcel ya kalau untuk urusan titipan uang atau ya yang lain-lain lah mungkin itu beda kasusnya cuman kalau parcel saya kira sah-sah aja dan itu tidak tidak mencerminkan saya kira terlalu terlalu naif kalau mengatakan bahwa kita itu yang memberi partai itu mencerminkan moral seorang saya kira enggak ya karena nilainya enggak besar ya terima kasih ya oke Pak Anwar oke jadi begini Mbak sebenarnya KPK ini dari awal-awal Pak Abdul Samad ini mengatakan bahwa roadmap akan membuat roadmap atau dari pak pemberantasan korupsi tapi nyatanya yang kelihatannya hanya pencitraan yang batas lah kalau gitu ya Soalnya ayam kecil-kecil gini, aduh untuk apa ya. Tapi oke lah, kalau memang itu tujuannya baik ya, mari kita dukung sama-sama. Kira-kira begitu, makasih. Oke. Okay. Pak Yopi, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silahkan. Ya, ya saya setuju banget ya kalau kita mau bicara korupsi ya kita harus konsisten. Jadi hal yang terkecil itu harus kita lakukan. Pak Selvi tidak seberapa besar duitnya ya tapi bisa dibikin jadi besar kalau parcelnya mobil itu loh kunci mobil itu kan bisa jadi dengan alasan parcel jadi mulai dari hal yang terkecil itu penting gitu loh atau nah, kedua pejabat-pejabat negara itu duitnya udah banyak apa yang dikasih parcel dia udah bisa mampu beli parcel sendiri kok gitu loh parcel yang sebenarnya diberikan kepada pejabat negara itu bukan yang seperti yang dijual di toko atau parcel yang dibuat oleh pedagang-pedagang parcel kecil kalau pejabat negara parcelnya ya kunci mobil nah itu sebenarnya ke KPK itu ke sana gitu ya jadi nggak perlu parcel-parcelan gitu loh seperti itu itu nggak perlu itu itu budaya upetin model Jawa zaman bahula dulu gitu loh ya itu yang harus dihilangkan gitu loh jadi kita konsisten bahwa kalau kita mau menghajar babat hadis korupsi harus dari hal yang paling terkecil sekalipun. Terima kasih. Iya, apa harga? Iya, saya rasa memang benar ini. Kayak sepertinya kan selalu apa namanya himbauan ini hanya omong kosong tiap tahun yang kita dengung-dengungkan. Ya pada intinya kalau lebaran gini kan saya rasa pejabat-pejabat korup itu kan pasal itu tidak ada artinya. Nggak ada artinya sama sekali dibandingkan dengan eh, korupsi yang dia selama satu tahun ini kan uh, jadi saya pikir balik lagi aja ke mental, moral, akhlak dan iman mereka masing-masing aja. Kan nanti toh di atas aja nanti yang ngadilin. Makasih. Ya. Pak Sarwo selamat pagi. Halo. Ya. Tony nih. Silahkan. Ya, kalau menurut saya ya, kalau dengan hubungan dengan pemerintah, atau eh, antar pemerintah sendiri misalkan satu departemen dari atasan、uh, eh, bawahan ngasih atasan atas kunjungannya ke daerah itu nggak perlu pasal-pasalan jadi yang eh, pemerintah itu uh, benar itu dibuat gratifikasi gratifikasinya jadi buat zero parcel untuk pemerintah soalnya itu eh, bisa indikasinya nanti bisa ke uh, korupsi tapi kalau yang swasta itu yang itu swasta itu kan biasanya kalau pasal kampus-kampusan itu kan nggak seberapa ada tanda kasih sayang atau apa itu relatif tidak apa namanya menurut saya sih nggak apa-apa ya karena jauh dari hal kasih kunci mobil dan sebagainya jadi terutama yang dibersihin di pemerintah dulu lah, itu harus diberi karena banyak korupsinya terlalu banyak dan kebiasaan nunggu parcel di hari lebaran. Thank you. Ya, Pak Safel, selamat pagi. Pagi. Dengan Bapak? Gini. Silahkan Pak Jimmy. Iya. Ah, ini mah biasalah, Mbak. Pejabat kita retorika semua. Jadi untuk hal yang kecil-kecil dibuat basa-basi, oh kita tidak lakukan. Tapi kan di bawah meja jalan yang lebih besar lagi. Ya. Jadi apalagi ada kedua istilah bangsa kita, udah kasih mentahnya aja deh. Terima kasih. <laughs> Pak Hendra, selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan Pak. Uh, momen yang mengembirakan kan pagi-pagi parcel itu bagaimana kalau gimana uh, untuk pembaruan ya pembaruan parcel dikumpulin bagi yang nyumbang ke BUMN mana, ke pimpinan mana dikumpulin, kemudian dibagi-bagikan kepada yang lebih membutuhkan. Kan itu lebih positif. Ya. Hmm. Oke. Okay. Nah, Terima kasih. masih siang Pak John. Ya, halo. Ya, Pak John silahkan. Ya, menurut saya itu bagus sekali ya. Kemarin saya dengar banyak rekan-rekan yang memberikan uh, masukan mereka tidak setuju. Tapi saya lainnya, saya pikir kita harus memberantas korupsi apapun bentuknya itu mulai dari yang sekecil-kecilnya. Jangan beri kesempatan. Karena hari ini satu, besok bisa jadi sepuluh, jadi seribu. Jadi saya mohon juga kepada masyarakat Indonesia, teman-teman saya untuk lebih cerdas lah. Jangan karena kita tidak suka dengan satu instansi kemudian kita memberikan masukan-masukan yang destruktif eh, kita lebih bagus mengarah ke yang baik jadi sekecil apapun dalam bentuk eh, apapun kalau itu mengarah ke korupsi maupun eh, pemberian-pemberian begitu saya rasa itu kita harus berantas saya sangat setuju terima kasih ya terima kasih Pak John Pak Agus selamat siang ya selamat siang jadi kalau menurut ini ya pengusaha partai pengusaha partai itu tidak tergantung kepada pejabat atau PNS negara yang terkait ya. sehingga dalam hal ini ini akan artinya akibatnya itu pengusaha partai jaya tetapi nanti dampaknya kepada masyarakat rakyat Indonesia sehingga dalam hal ini saya rasa masyarakat yang membutuhkan partai bukan pejabat itu juga banyak sehingga sasarannya jangan hanya pada pejabat gitu ya dan gratifikasi yang dilakukan KPK itu adalah benar adanya karena ini adalah mengacu kepada artinya sistem bernegara yang eh, baik gitu ya dan dalam hal ini kalau sampai terjadi pelanggaran itu memang harus ditindak dengan tegas karena masalahnya PNS itu digaji oleh pajak yang dibayar oleh rakyat sehingga kalau sampai kemudian karena perizinan dan sebagainya dipersulit lalu dengan tata cara artinya menyogok sana menyogok sini ini menunjukkan bahwa mentalitas dan jiwanya itu bukan jiwa yang pancasila cinta pada bangsa dan negara tetapi mereka adalah pengkhianat kepada bangsa dan negara ini menurut saya sehingga perlu diinginkan terima kasih baik terima kasih Pak Agus Pak Gilbert selamat siang Iya, selamat siang. Ya, yang saya lihat di iklan itu yang memasang iklan BUMN ya. BUMN saya, saya rasa sih uh, tingkat korupsinya nggak gitu tinggi ya. Saya pikir yang memasang iklan adalah birokrat ya. Kalau birokrat yang memasang, mem memasang iklan, ya saya salut juga gitu ya. Karena ini kan yang pasang kan BUMN, Badan Islam Milik Negara itu kan tingkat tingkatan tingkatan sogoknya kan nggak nggak terlalu ini kan nggak terlalu tinggi kan seperti kayak mungkin kayak seperti PT Tima atau apa gitu PN Tima gitu kan nah ini saya rasa sih kalau yang pasang iklannya bukan dari birokrat saya rasa nggak begitu mengagetkan rakyat ya saya, saya rasa gitu aja makasih baik terima kasih Pak Gilbert